Ingat, kalau ada orang fakir di kiri kanan kita, kalau ada orang fakir di kiri kanan kita, bukan berarti Allah tidak bisa memberi, menjadikan mereka kaya. Allah Maha Kuasa, tapi Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat yang kaya. Kemudian ada tanda lagi bagi seorang fakir yang kekurangan dan dia adalah tulus. Jangan mudah mengarahkan tuduhan kepada si kaya. Ah, dia kaya karena korupsi kayak culas, kayak tidak perlu kita semacam itu. Ini adalah orang fakir yang dikuasai di dalam dirinya kedengkian. Sudah fakir nyungsep dirinya adalah hatinya kotor. Melihat orang seudon semuanya. Ini biarpun kaya tapi begini. Tuduhan kok. Sesaat bilang korupsi, sesaat dia bilang begini, sesaat... Kenapa menuduh orang-orang kaya? Karena dia fakir hati sebetulnya. Dia fakir hati. Lihat orang-orang model semacam ini kalau duduk dengan orang kaya tawadhu apa tawadhu akan tawadhu. Dhahaba anhu tadini akan hilang dua pertiga agamanya. Sebab kefakirannya di hadapan kepada manusia bukan kefakirannya di hadapan kepada Allah. Nabi fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah merasa fakir di depan manusia. Nabi fakir di hadapan Allah, tapi tidak pernah merasa fakir di depan manusia. Jika benar riwayat dari Nabi Allah mahyina miskina, ya Allah hidupkan aku bersama orang miskin? Jika benar riwayat ini, sebagian ulama mengatakan hadis tidak benar, sebab Nabi juga mengatakan sesaat berlindung dari bara kekurangan. Minal fakri, Allah minta perlindungan dari kefakiran. Para ulama menjelaskan khauful fakri. Rasa takut fakir itulah yang dijauhkan, yang dijauhi oleh Nabi SAW. Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari rasa takut fakir. Sebab yang namanya takut fakir itu orang kaya pun bisa bukan orang fakir saja. Khauful fakri, orang kaya raya takut fakir. Padahal duitnya banyak, mau sedekah, uh, takut fakir nanti. Dan ini adalah kebusukan jiwa. Satu sifat yang sangat jelek, sifat bakhil, bakhil. Syuh, kikir, pelit, dan sebagainya. Nah ini, hubungannya dengan orang kaya, orang melarat adalah hendaknya orang kaya memandang si fakir adalah pandangan kasih sayang. Dan orang fakir melihat orang kaya jangan pandangan kagum. Terpesona dengan kekayaannya akan menjadikan imannya hilang. Sehingga semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita diingatkan oleh Imam Nawawi suruh melihat ke acara kehidupan Nabi agar di saat dalam keadaan apapun kita benar. Yang kaya akan lihat kehidupan Nabi, dia akan semakin bersyukur. Dia akan merasa mudah bersyukur dan kemudian setelah itu apa? Akan hidup hatinya untuk orang fakir. Dan si fakir pun melihat kehidupan Nabi, dia merasa senang karena apa? kehidupannya seperti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.